Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Terakhir kita ambil kemarin adalah mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala An-Nuzul dan juga sudah kita baca juga pantunnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang Allah telah inginkan dan memberikan jaminan-jaminan yang sangat luar biasa. Jaminannya apa? Ingat gak antum? Allah telah turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Apa yang Allah telah ucapkan? Apa jaminannya? Hah? sebutkan dan suara lantang, jelas. Pertama, jika minta diberi. Kedua, jika minta ampun diampuni. Ketiga, jika berdoa dikabulkan. Itu tiga itu ya. Nah, nanti upayakan tercatat karena penting sekali biar kita termotivasi, terdorong untuk bangun malam. Bangun malam ya, enggak perlu antum dibangunin, bangun sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena perkara ini perkara penting. Kalau kita enggak termotivasi, enggak terdorong seperti itu, kapan lagi? Nunda sampai tua. Paham ya? Jangan. Paham ya? Masih muda semangat. Eh, barakallahu fikum bukan berarti yang tua kemudian enggak semangat. Tetap semangat juga sepertiga malam terakhir. Bangun eh, bikin alarm misalkan. Nah, barakallahu fikum, kalau enggak ada alarm diperkirakan. Eh, nanti di sini mungkin ada al-akh fulan ini, Abu Muhammad misalkan ya, bisa bantu bangun, bangunin. Seperti itu. Sepertiga malam terakhir. Kata habis adzan pertama misalkan bangun. Nah, barakallahu fikum hidupkan sunnah muakkadah ini, qiyamul lail, salat malam. dengan malas-malasan. Karena apa? Tiga jaminan tadi tidak terulang dalam sehari semalam dua kali, hanya sekali saja sepertiga malam terakhir. Penting sekali ini ya. Apabila minta di Apabila minta diberi, apabila berdoa dikabulkan, apabila minta ampun diampuni. Tiga perkara tersebut. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa li Walihada itu ya. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala Walihada istahabbu lil muslim an yakuma akhiral lail hina yabqa sulusul lail al akhir. Masya Allah. Oleh karena ini, disunnahkan, dianjurkan bagi seorang muslim untuk bangun di akhir malam. Ketika sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Jam tiga malam sudah masuk. Setengah tiga pun untuk saat ini karena maju mundurnya waktu tadinya sudah bisa juga. Paham ya? Intinya bangun barakallahu fikum. Bangun kemudian sekaligus sholat tahajud. Sholat malam. Ditutup dengan witirnya. ingat ingatnya Apa hadisnya? Ija'alu Naam ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witirnya paling sedikit berapa rakaat? Ah Hamzah. Salat witir paling sedikit berapa rakaat? Berapa rakaat? Satu rakaat. Jadi jangan terlupakan dua rakaat salam, satu rakaat salam itu paling ringannya sudah. Dua rakaat digabung dengan satu rakaat tadi qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu umum. Salat malam itu umum ya, qiyamul lail itu umum. Salat malam itu ada tahajudnya plus witirnya atau rakaat itu. Enggak ada witir siang hari. Anak mau witir nanti jam 10 pagi ya. Witir apa kira-kira? Enggak ada. Kalau mau antum ganti boleh di pagi hari tapi bukan witir lagi. Genah. Misalkan antum biasanya salat witirnya di malam satu rakaat, mau diganti di pagi hari boleh tapi menjadi genap dua rakaat. Maksudnya ya, karena enggak ada witir di pagi hari. Paham? Nah, seperti itu. Kita lihat ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah ya. Sudah kita lihat kan dua perkara sunnah untuk mengenai salat ini yang sunnah muakkadah apa? Salat malam sama apa? Dua rakaat sebelum subuh jangan terluputkan. Dua rakaat sebelum subuh tak ingatkan berkali-kali jangan terluputkan. Upayakan langsung semangat dua rakaat sebelum subuh. Karena apa? al fajri khairon minat dunya wa ma fiha dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari berdunia dan seisinya. Masa nggak mau dikasih? nggak mau antum? Eh, nggak mau? Eh, mau nggak Harus mau semangat. Paham ya? Jangan orang udah salat subuh masih jingkrong di belakang. Jangan, itu dihindari. Allahu musta'an. Khair insyaallah ya. Naam barakallahu fiikum la ba'as. Khair insyaallah. Kita lihat di sini. Wa an yakuna mustayqidan yusalli wa yad'u Allah wa yastaghfir dan hendaknya dia itu mustaikit Apa mustaikit itu sadar, bangun. Jadi bangun di pertiga malam terakhir. Yusalli salat wa yad'ullaha wa yastaghfir. Salat berdoa kepada Allah minta ampunan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Anak enggak berbuat dosa kok masuk masuk suruh minta ampun. Nah, hati-hati ini. Ini ucapan yang kotor yang enggak bagus ini. Anak enggak pernah berbuat dosa kok masa suruh am minta ampun. Enggak berbuat salah, jangan merasa seperti itu. Kesalahan itu macam-macam. Langsung difonis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Qudsi. Hadisnya siapa? Abi Dar Jundub bin Junadah ruwa Muslim. Allah taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wal nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Ini hadisnya. Jadi kita enggak sadar, enggak terasa terbuat salah. Allah taala mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam." Itu siapa yang ngomong seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Hadis kutsi barakallahu fikum na'am. Dan aku adalah zat mengampuni semua dosa, minta ampun akan kepadaku, aku ampuni. Jangan ngomong, anak enggak berbuat salah kok, masa suruh minta ampun. Jangan kayak gitu. Istighfar itu enggak nunggu antum berbuat salah. Paham ya? Rasulullah SAW teladan kita, panutan kita, beliau dalam sehari itu bisa dikatakan sab'ina marrah, 70 kali beliau beristighfar lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain apa? 100 kali istighfar dijamin masuk surga diampuni dosanya waktu yang telah lalu dan yang akan datang diampuni semuanya. Paham ya? Pembawa kunci apa? Surga itu pun istighfar barakallahu fikum. Kita siapa? Bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula apa? Atsba'u tabi'in kita adalah atsba' atsba' atsba' yang jauh sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Semoga kita termasuk apa? Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lanjutkan lagi. Dikit lagi ya. Fa innahu waktu qabulid du'a. Karena sepertiga malam terakhir waktu dikabulkannya doa. Jangan terluputkan ini. Mau berdoa dikabulkan ya sepertiga malam terakhir tadi itu bangun. Semangat barakallahu fikum. Naam. bila perlu mandi saat itu mandi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum al-quwat airnya. Yang jelas, naam diupayakan apa? Bangun. Walaupun enggak mandi enggak masalah, bangun. Wudu, bismillah. Naam, salat berdoa. Wala yanamu fi hadzal waqti wa yahrimu nafsah dan jangan tidur di waktu ini akhirnya terharamkan apa dirinya maksudnya bagaimana terharamkan dari doanya dikabulkan dari itu paham ya nam jangan sampai lupa ya ada lagi nggak waktu-waktu dikabulkan doa ada hari Jumat hari Jumat jangan lalai paham ya terkadang orang terlalaikan dengan perkara-perkara menyibukkan mungkin permainan sendoguro tertawa hindari hari Jumat itu ada doa yang dikabulkan mulai dari batal asr sampai apa terbenamnya matahari sempatkan walaupun 5 menit barakallahu fikum. Ingat, wah oh, Jumat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangannya ya Allah, Allah maghfirli ya ghafar Allah marzuqna ya ya Razzaq. Seperti itu. Paham ya? Kalau kita enggak ada gerakan, kapan lagi? Paham ya? Itu termasuk waktu-waktu dikabulkannya doa na barakallahu fikum seperti itu. Allahu musta'an. Kata beliau, kana yaf'alu katsirun minal mahrumin alladziina yasharuna al-lail." Ini sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang-orang yang sudah nah barakallahu fikum, nah diharamkan karena tidak mau bangun tadi yang mereka bergadang di malam hari. Bukan berdagang ya, bergadang di malam hari. Nah, akhirnya apa? Faidah sara akhir lain karena bergadang di malam hari itu tadi, ketika sudah akhir malam, namu mereka tidur hatta an salatil fajril faridah. Sampai sholat subuh pun tidur. Paham ya? Sampai sholat subuh pun tidur, ini hati ini. Malamnya bergadang, seperti akhir malam pun dia masih bergadang. Akhir setelah itu tidur dia, tidur. Ketika seperti malam terakhir dia masih tidur sampai salat subuh pun tidur dia. Hada hirmanun wal Ini adalah perkara yang diharamkan wal billah. Kesimpulannya barakallahu fikum jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Hidupkan qiyamul lail barakallahu fikum seperti malam terakhir. Alhamdulillah ada yang adan pertama misalkan. Kalau seandainya misalkan antum bangun sudah saatnya adan kok belum ada yang adzan diadani. Seperti itu ya digerakkan, dihidupkan yang namanya sunnah muakkadah ini. Qiyamul lail, salat malam barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, nah barakallahu fikum, suatu ketika pernah ditanya, nah barakallahu fikum mengenai apa orang yang tidak pernah qiyamul lail. Orang yang tidak pernah apa? Qiyamul lail. Apa kata beliau? Rajulun su, lelaki yang jelek yang enggak pernah qiyamul lail salat malam. Paham ya? Hati-hati itu barakallahu fikum jangan sampai kita termasuk orang-orang yang malas-malasan enggak mau qiyamul lail. Allahu musta'an. Sallallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.